Halaman 19. Syekh Sa'ad Asy-Syafri mengatakan wassahabatu ja'atin nususu bi thana'i 'alaihim fi mithli qoulihi ta'ala. Dan para sahabat Nabi telah datang artinya telah ada nas-nas yang banyak yang menyebutkan pujian terhadap mereka. Semisal firman Allah taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina" idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu hai Muhammad di bawah sebuah pohon. Yaitu maksudnya adalah atau ridwan. Atau terkadang juga disebut dengan baiatu ahli syajarah. Dalam surat Al-Fatih ayat ke-18. Wa mithli qaulihi dan juga semisal firman Allah Ta'ala رسول Rasulullah والذين مع والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau yaitu para sahabat, mereka semua adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir dan penyayang kepada sesama mereka, sesama orang-orang beriman. Surat al fatih ayat 29. Maka perhatikan dua ayat ini memuji para sahabat Nabi. Iya, di ayat yang pertama Allah Ta'ala katakan Allah ridha kepada para sahabat. Dan di ayat yang kedua Allah katakan para sahabat itu adalah orang-orang yang sempurna wala wal baraknya. Mereka keras kepada kekufuran dan mereka penyayang kepada sesama orang yang beriman. Wa ijma'u sahabati qad yakunu ijma'an qawliyan bi ayyatakallamu fi syai'in bi hukmin dan ijma para sahabat terkadang berupa perkataan. Ijma qauliyan berupa perkataan. Itu dengan mereka menyebutkan tentang suatu hal disertai dengan hukumnya. Fahina idzin na'khudhu bima takallamu bihi. Maka ketika itu kita mengambil hukum yang disebutkan oleh para sahabat tersebut. Wa qad yakunu ijma'an fi'liyan bi fi'lihim li amrin minal umuri dan terkadang berupa perbuatan sahabat. Ijma yang berupa perbuatan sahabat. Ijma fi'li. Dengan mereka semua, mereka semua sahabat, karena ini ijma, melakukan suatu perkara dari perkara-perkara agama. Kukatakunu ijma'an sukutian. Dan terkadang ijma' sahabat berupa ijma' sukuti. Ba'iyatakallama ba'duhum wa yaskutul baqiyatu ma'ashtiharil qawli yaitu dengan sebagian sahabat yatakallam membicarakan suatu masalah, menyebutkan hukumnya. Dan para sahabat yang lain yaskut, para sahabat yang lain diam. Sedangkan pendapat atau perkataan yang diucapkan oleh sahabat yang tadi, sebagian sahabat tadi ini istihar dikenal, masyhur. Jadi pendapatnya masyhur, perkataannya masyhur, artinya populer di kalangan para sahabat, namun tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menyalahkan di antara sahabat-sahabat yang lain. Maka ini juga digolongkan sebagai ijma yang disebut dengan ijma sukuti. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana anna al-haqqa la budda an yakuna zahiran fil ummati. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya kebenaran itu pasti akan muncul, pasti akan nampak di tengah umatnya. فإذا انتشر قول بعض الصحابة ولم ينكره البقية كان ذلك القول المنتشر حجة وإجماعا يجب العمل به Maka kalau demikian, ketika suatu pendapat atau suatu perkataan dari sebagian sahabat Nabi itu intasyar, tersebar. Dan para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Maka perkataan yang tersebar tersebut adalah hujah, adalah dalil dan juga adalah ijma yang wajib untuk diamalkan. Wa al qawaidul muta'alliqatu bis sahabati yukhalifu fiha kathirun min ahli bid'ah. Dan kaidah ini yang terkait dengan hak para sahabat ini diselisihi oleh banyak sekali dari kalangan ahlul bid'ah. Wa taifatun tarata'na fi sahabati wa takallama fihim. Sebagian golongan ahlul bid'ah mereka ada yang mencela para sahabat dan membicarakan keburukan para sahabat. Taifatun ukhra yastathnuna adada min sahabati ala adadi asabi'il yaddi. Dan sebagian ahlul bid'ah ada yang mengecualikan sejumlah sahabat Nabi, artinya tidak dicela, tidak dikafirkan, namun hanya sedikit. Hanya sejumlah jari jemari, kata beliau di sini. Jadi sahabat yang lain dicela dan dikafirkan, sedangkan yang tidak dikafirkan hanya sedikit sejumlah jarjimal kita. Wa ukhra yukayiduna fayakuluna. Dan ada sebagian al bid'ah yang lain yang mereka membuat kaidah. Mereka mengatakan, "Nufarriqu baina man aslama min al fathi wa man aslama ba'dahu." Mereka mengatakan kami membedakan para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah dan yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Jadi yang sebelum Fathul Mekah itu dipuji. Adapun sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah itu dicela. Aw yastathnuna man syaraka fil hurubi allati waqa'at baina Aliin wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa nahwu dzalika. Dan ada sebagian al bid'ah yang mereka mengecualikan sebagian sahabat yang terlibat dalam peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan ada ahlul bid'ah yang membuat kaidah-kaidah yang lainnya. Wa amma ahlus sunnati wal jama'ati sahabatu kulluhum indahum udulun. Adapun keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah bahwasanya para sahabat semuanya Sekali lagi semuanya menurut al-sunnah adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Li'umumin nususil waridati fi fadilati sahabati. Mendasarkan keumuman dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan para sahabat. Tidak ada dalil-dalil yang membeda-bedakan. Yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang sebelum ini baik, yang sebelum yang setelah itu tidak baik, tidak ada. Wa amma man aslama ba'dal fathi fa inna Allah qad asna alaihim في سورة kama fi suratil hadidi. Adapun para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah memuji mereka secara khusus sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hadid. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yushiru syekhu ila qaulihi ta'ala. Di sini syekh mengisyaratkan kepada firman Allah taala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Kata Allah, tidak sama di antara kalian antara orang yang berinfak, antara sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekah. Yang berinfak dan berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Fatu Makkah, kata Allah, ulaika a'zamu darajatan mereka derajatnya lebih besar, lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak dan ber, berjuang berperang setelahnya. Namun kata Allah, wa kullan wa'adallahu husna. Namun semuanya Allah taala janjikan kebaikan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 57. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala juga menguji sahabat yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah. Karena Allah Ta'ala katakan, wakulan semuanya. Walaupun memang ada perbedaan derajat, ada perbedaan keutamaan antara sahabat yang masuk Islam duluan dengan yang masuk Islam belakangan. Antara sahabat yang masuk Islam sebelum Fatuh Makkah dan masuk Islam setelah Fatuh Makkah memang ada perbedaan keutamaan sebagaimana sudah pernah kita bahas di kitab Lum'atul I'tiqad. Ada tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Namun bukan berarti yang masuk Islam setelah Fatum Mekah itu tercela, tidak. Kalau Ibnu Katsirin fi tafsirihi Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya yakni al-munfiqina qabla al-fathi wa ba'dahu kulluhum lahum thawabun ala ma amilu. Maksudnya, maksud ayat di atas adalah orang-orang yang berinfak, bersedekah sebelum Fatu Makkah ataupun setelahnya, semuanya mereka mendapatkan pahala atas apa yang mereka amalkan. Wa in kana bainahum tafawutun fi tafadulil jazai. Walaupun memang di antara mereka terdapat perbedaan dalam masalah besarnya ganjaran. Intaha kalamhu sampai sini berkataan Ibnu Katsir. Kembali ke atas, wali anna nususa tashmaluhum. Dan alasannya kedua kenapa para sahabat yang masuk Islam setelah Fatum Makkah juga mulia karena nas-nas yang bicara tentang keutamaan para sahabat juga tashmaluhum itu mencakup mereka. hakadha man qatala fi tilkal ma'ariki yashmaluhu umumun nususi. Dan demikian juga para sahabat yang ikut berperang dalam perang-perang yang disebutkan di atas, perang antara Ali dan Muawiyah. Itu juga tercakup dalam keumuman nas-nas yang bicara tentang keutamaan sahabat. Fama innal muqatilina ala anwa'in. Namun memang orang-orang yang berperang dalam peperangan di atas, perang yang merupakan perselisihan di antara para sahabat, perang Jamal dan juga perang Siffin, itu ada beberapa jenis. Minhum man huwa musibun. Ada sahabat yang di posisi yang benar. Wa minhum man huwa mukhti'un. Dan ada sahabat yang berada di posisi yang keliru, yang salah. Lakinnahu ma'dzurun fi khotoihi. Namun mereka mendapatkan udur, mendapatkan udur. Artinya dimaafkan atas kesalahannya tersebut. Li'annahum yadunnuna anna hadha huwa syar'u wa anna hadha huwa shawabu wa qad akhta'u fihi. Karena mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka e, yakini itu adalah bagian dari syariat adalah ajaran syariat dan mereka menyangka bahwasanya itulah yang benar dan realitanya mereka akhtau fihi, mereka keliru dalam masalah tersebut. Dan para Allah mengatakan peperangan antara Ali dan Muawiyah eh, pihak yang benar adalah pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah adalah pihak yang keliru. Namun tadi walaupun mereka keliru, mereka kelirunya karena berijtihad. Mereka menganggap itulah yang benar dalam pandangan syar'i. Mereka berijtihad, bukan mereka ingin berbuat makar. Bukan karena mereka orang-orang yang bobrok, yang suka pada peperangan, bukan. Namun karena mereka berijtihad sehingga mereka ma'zur, diberi uzur atas kekeliruannya. Wa qawaidi ahli sunnati wal jama'ati anna man badala wus'ahu fi mas'alatin fa akhta'a khata'an la yu'aridu asla dinil islami fa innahu Dan di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya orang yang mencurahkan daya upayanya, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran dalam suatu masalah, kemudian ternyata dia keliru. Yang kekeliruannya ini tidak sampai bertentangan dengan pokok mendasar dari agama Islam. Maka fa'innahu ma'zurun maka orang yang seperti ini diberi uzur. Artinya dia tetap dikatakan keliru namun ya dia dimaafkan. Li'annahu qad badala ma fi karena dia telah mencurahkan daya upayanya, dia sudah berusaha untuk mencari yang benar berdasarkan apa yang diketahui. Likaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Waliqaulihi subhanahu dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Allah Ta'ala katakan, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian melakukan akhta, kekeliruan yang tidak disengaja. Namun yang berdosa adalah kalau kalian ta'ammadat qulubukum. Kalau memang itu datang dari kesengajaan hati kalian. Dan surat Al-Ahzab ayat kelima. Wa istadilluna ala dhalika biwaqo'i'a kathiratin waqo'al khatau fiha fima ba'du fil aqaidi. Dan para ulama juga berdalil untuk menyimpulkan kesimpulan di atas bahwasanya orang yang berusaha mencari kebenaran namun Eh, jatuh pada kekeliruan bukan karena sengaja maka dia dimaafkan. Para ulama berdalil dengan uh, eh, wakai banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi kesalahan, yang terjadi kekeliruan di sana dan kekeliruannya dalam masalah akidah. Wa ma'adzalika lam yubayyin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ithma dzalikal mukhti'i. Namun Nabi SAW tidak mengatakan orang yang keliru tadi berdosa. Lekaunhi kot badala maafi wusahi. Karena dia telah mencurahkan apa yang menjadi kemampuan dia. Ya, seperti kisah para sahabat yang meminta dibuatkan datu anwab. Minta dibuatkan pohon untuk diambil keberkahannya, untuk digantungkan senjata-senjata di sana agar senjatanya menjadi sakti sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, maka mereka mengira atas apa yang mereka ketahui, mereka mengira ini masih dibolehkan. Sehingga mereka meminta hal itu. Namun Nabi SAW katakan itu keliru. Perbuatan kesyirikan. Tapi Nabi tidak mengkafirkan mereka. Nabi tidak menyalahkan mereka karena mereka mengatakan itu karena tidak tahu. Bukan karena sengaja untuk berbuat syirik, namun karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Fashabu Isa qalu. Contohnya pengikut Nabi Isa, mereka mengatakan, "Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'?" Pengikut Nabi Isa, artinya pengikut Nabi Isa yang beriman, yang imannya benar. Mereka bertanya kepada Nabi Isa, apakah Rabbmu, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menurunkan kepada kita hidangan dari langit? Dan surat Al-Maidah ayat 112. Ma'ana hadza yatadammanu naw'a syakkin fi qudratillah. Perkataan ini mengandung unsur keraguan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah meragukan apakah benar Allah mampu menurunkan hidangan. Tentunya Allah mampu. Tapi perkataan seperti ini seolah-olah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Namun falam yukaffirhum walam yu'assimhum inama bayyana khata'ahum bi'idhari qudratillahi. Namun Nabi Isa tidak mengkafirkan mereka dan tidak mengatakan mereka berdosa, namun beliau menjelaskan kekeliruan mereka dengan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi qissat ar-rajul alladhi kana yasrifu ala nafsihi. Demikian juga kisah seorang laki-laki yang dia berbuat melebihi batas kepada dirinya sendiri maha hadarahul mautu qala libanihi. Ketika kematian akan mendatangi dia, ini ketika dia sakaratul maut, maka dia berkata kepada anak-anaknya, "Idza ana mittu fa ahriquni, thumma tahanuni, thumma dharuni firrihi." Kata bapaknya, kalau aku mati nanti, maka bakarlah jasadku. Kemudian setelah itu, gilinglah eh, hasil pembakaran tadi mayat yang sudah terbakar tadi digiling sehingga menjadi debu-debu. Thumma daruni firreh. Kemudian tebarkanlah, sebarkanlah agar menyebar dengan angin. Fawallahi la'in qaddara alayya rabbi la yu'adzibuni azaban ma azabahu ahadan. Alasannya karena dia katakan demi Allah. Andaikan Rabku, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan aku menjadi orang yang diazab kelak di akhirat, maka sungguh pasti aku akan diazab oleh Allah dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Artinya dengan azab yang sangat pedih. Artinya si orang ini merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa banyak dosanya sehingga kalau dia nanti di azab oleh Allah maka azabnya akan sangat pedih sehingga dia takut sehingga dia meminta kepada anak-anaknya untuk membakar jasadnya, kemudian menjadikannya debu dan dibuang, disebar. Tentunya perkataan ini, perbuatan ini, ini mengandung unsur perendahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah tidak mampu menganggap orang yang mayatnya menjadi debu, orang yang mayatnya dibakar jadi debu, disebar, seolah-olah Allah nggak bisa bangkitkan, Allah nggak bisa azab. Namun perhatikan, Falamma mata fa'ala bihi dhalika. Ketika sang laki-laki tersebut meninggal, maka anak-anaknya pun melakukan hal tersebut. Allahu al ardha faqala ijma'i ma fiki minhu. Fa'alat. Maka ketika sudah dilakukan, maka Allah pun memerintahkan bumi. Allah katakan, "Wahai bumi, kumpulkanlah debu-debu tersebut yang ada padamu." Debu-debu orang tadi yang ada padamu, hai bumi, maka bumi pun fa'alat melakukannya. Fa idza huwa qa'imun faqala ma hamalaka ala ma Maka ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaan utuh kembali. Sehingga dia qaim, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Apa alasanmu melakukan apa yang kau lakukan itu?" Qala ya Rabbi khasyituka maka orang tadi menjawab, "Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah." Alasan aku melakukan itu karena aku sangat-sangat takut kepadamu ya Allah. Maka Maka Allah pun mengampuninya. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kaunihi qad akhta'a fi mas'alati qudratillahi jalla wa ala lakin lamma kana mu'minan billahi mu'taqidan annallaha munfaridun bil ibadati. Ketika orang tadi itu keliru dalam masalah keyakinan dia terhadap kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Namun ketika orang tersebut juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mu'taqid dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka kana mu'abdiman lillahi khasyian minhu khaifan minhu dan dia adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ghafarallahu lahu ma hasala minhu al khata'i fi mas'alati qudratillah taala maka Allah pun mengampuni dia dan Allah mengampuni kesalahan yang terjadi pada dirinya yaitu dalam masalah keraguan dia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini perbuatan yang tidak diperbolehkan membakar orang yang sudah meninggal. Karena yang dituntunkan oleh Islam adalah menguburkannya. Dan juga alasan yang diutarkan adalah alasan yang mengandung kekufuran. Namun, ia lakukan ini karena jahil dan juga karena saking besarnya rasa takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan dan kekufuran itu Allah ampuni. Dan juga yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya orang tersebut dia mati dalam keadaan bertauhid. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia khasyah hanya kepada Allah. Dan khasyah itu salah satu ibadah. Makanya tadi Syekh Sa'ad mengatakan mu'taqidan annallaha munfaridun bil ibadah. Orang tersebut meninggal dalam keadaan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sehingga orang ini meninggal dalam keadaan bertauhid masih ada tauhid dalam hatinya walaupun dia melakukan kekeliruan. Oleh karena itu Allah Taala masih mengampuni dia. Maka dari sini kita juga dapati keutamaan dari tauhid. Kemudian washabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asamahumullahu idza ijtama'u. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah tetapkan mereka itu maksum kalau mereka bersepakat wa qad asamahumullahu minal khata'i hina Dan Allah Ta'ala menetapkan mereka itu maksum hina izin dalam keadaan yang demikian. Itu dalam keadaan mereka bersepakat, tidak ada persusihan di antara mereka. Ya, maka para sahabat itu secara orang per orangnya, per individunya tidak maksum karena para sahabat bukan nabi. Secara orang per orangnya tentunya manusia biasa ada kekeliruan. Namun ketika mereka bersepakat dalam suatu hal, mereka ijma, maka ijma mereka maksum. Sama seperti perkataan para ulama, manhaj salaf, manhaj salaf itu maksum, pasti benar, tidak mungkin keliru. Adapun salaf, orang per orangnya, salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka sahabat tabi'in tabi tabi'in orang per orangnya tentunya ada kekeliruan, ada kekurangan. Sehingga salaf ini bisa keliru, tidak maksum, tapi manhaj salaf keyakinan mereka, cara beragama mereka secara keseluruhan, maka itu maksum, pasti benar. Wala yumkinu amin minhum ijma'un ala batilin aw khata'in. Dan tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka yang kesepakatan tersebut di atas kebatilan dan kekeliruan. Tidak mungkin para sahabat semuanya itu bersepakat dalam kekeliruan. Karena andaikan ada sahabat yang keliru, pasti sahabat yang lain mengingkarinya, menasehatinya. Gak mungkin seluruhnya bersepakat untuk melakukan kesesatan, melakukan maksiat. Ini tidak mungkin. Dan sebetulnya ada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dolalatin. Tidak mungkin umatku yaitu para sahabat bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Imam Ahmad walaupun hadis ini dipersisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif dan yang rajih insyaallah hadis ini derajatnya hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan apanya e, karena hadis ini dipersusikan, ya, banyak ulama yang mendaifkan sehingga di sini Syekh e, Sa'ad Asy-Syadzili tidak menyebutkannya. Ia Nabi bersabda, "Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan." Wa sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum afdalul ummati ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling utama adalah orang-orang yang paling utama setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya para sahabat adalah manusia-manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, berlaku dalam seluruh sejarah manusia. Eh, jadi dalam sejarah manusia, orang-orang yang paling mulia yaitu para nabi. Setelah para nabi, maka yang paling mulia setelahnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik umat adalah generasiku yaitu para sahabat kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Di catatan kaki nomor dua, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Idan imtaza ahlu sunnati bi taqdimi sahabati. Oleh karena itu maka di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka mengutamakan para sahabat. Imtazu kadzalika annahum yasiruna ala tariqatihim. Dan juga di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah mereka menjalani agama di atas jalannya para sahabat. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, mad dalilu ala taqlidi tariqatihim? Apa dalilnya bahwasanya kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Qulna maka kita katakan, maka kita jawab. Al ayatu sabiqatu Dalilnya adalah ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Tadi surat Al-Fatah ayat 29, surat At-Taubah ayat ke-100, surat Al-Fatah ayat 18, dan juga tadi surat Al-Hujurat ayat 57. Ini beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Wa minha dan juga diantaranya firman Allah Ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ya, Surah At-Taubah ayat ke-100 sudah pernah kita terjemahkan. Wajah fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taftariqu hadhihi al-ummatu ala salatin wasabiina firqatan. Umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka? Orang yang selamat tersebut, golongan yang selamat tersebut wahai Rasulullah. Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang berpegang teguh, yang meneladani praktek beragama yang aku lakukan hari ini, ma'ana alaihi al-yauma, yang aku lakukan hari ini wa ashabi dan yang dilakukan oleh para sahabatku, yang dipraktekkan oleh para sahabatku. Di catatan kaki nomor 3 disebutkan hadis ini riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan hadis ini dihasankan oleh Bani dalam uh, tahqiq beliau terhadap Jami' at-Tirmidzi. Hadisnya hasan. Dan hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya cara beragama yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar adalah pemahaman yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Yang orang-orang yang mengikuti pemahaman ini mengikuti cara beragama mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selamat sehingga terhindar dari api neraka. Demikian yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.